معاشر muslimin wal رحمكم rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan melaksanakan pengajian agama. Semoga Nanti sepulang kita dari tempat ini Hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT Dan semoga kita terhitung dan dicatatnya sebagai hamba-hambanya yang soleh Sehingga kita berhak untuk mendapatkan rahmatnya di dunia sampai di akhirat nanti Amin ya Rabbal Alamin Gal bagi lil alimi bi umuri dini adzahirati an yudifa ila zalikal ilma bil akhlaqil batinah min sifatil qulub dan seyogianya lah bagi seorang yang alim yang mengetahui dengan urusan agamanya yang dohir maksudnya yang mengetahui dengan ilmu syariat an yudifa ila zalika al ilma bil akhlaqil batinah min sifatil qulub untuk menambahkan kepada keilmuannya yang berkaitan dengan ilmu dohir itu ilmu dengan akhlak-akhlak yang batin daripada sifat-sifat hati wal ilma bi asraril a'mali wa afatiha dan mengetahui juga tentang ilmu yang berkaitan dengan rahasia-rahasia suatu amaliyah-amaliyah wa afatiha dan bahaya-bahayanya wal ilma bil wa'di wal wa'idi al waqi'aini fil kitabi was sunnah dan juga hendaknya dia mengetahui dengan ilmu yang berkaitan dengan janji Allah serta peringatan Allah yang terletak atau berada di dalam kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min zikri sawabil muhsinin wa iqabil musiin daripada menyebutkan tentang pahalanya orang-orang yang berbuat baik dan siksa yang akan didapatkan atas orang-orang yang berbuat buruk. Fabizalika yatimmu amrul alim. Dengannya demikian itu maka akan sempurna seseorang alim itu keilmuannya itu akan sempurna jika diiringi dengan ilmu yang batin tapi ilmu ya batin yang dimaksudkan itu seperti tadi ilmu yang berkaitan dengan hati. Ilmu yang berkaitan dengan sifat sifat hati yang berkaitan dengan rahasia daripada amaliyah amali kita setiap harinya dan juga ilmu tentang janji Allah dari suatu perbuatan kebaikan dan ilmu yang berkaitan dengan dosa yang akan dikenakan atas mereka yang berbuat keburukan. wal Karena orang alim yang demikian kata Allah Haddad akan sempurna kemanfaatannya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yatimmu ba'daha biduni ba'din. Karena ilmu yang tadi disebutkan oleh beliau kata Allah Haddad itu tidak akan sempurna kecuali dengan menimpali sebagiannya dari bagian yang lainnya saling membutuhkan maksudnya wahia ulumus salafis soleh dan itulah ilmu daripada salafunas soleh yu'rafu zalika min tali'i man asyarahum siyarahum akan mengetahui yang demikian itu siapa-siapa yang mempelajari akan sejarah-sejarah mereka Wa amma ilmul batin fala giwama biduni ilmi dhahir. Tapi kalau hanya ilmu batin saja yang dipelajari oleh seorang alim tanpa diiringi dengan ilmu dhahir, maka katanya Habibullah Haddad tidak akan bisa terlaksana karena sama seperti orang yang membangun rumah tanpa ada dasarnya, tanpa ada pondasinya, pasti akan runtuh. Jadi syariat dulu, ilmu dohir dulu, baru kemudian diikuti disempurnakan dengan ilmu batin. Wa ilmu dohir fala tamama bidunil batin. Begitu pula sebaliknya, ilmu dohir tanpa diiringi dengan ilmu batin maka juga timpang. Jadi gak seimbang. Oleh karenanya Imam Malik radhiyallahu anhu wa beliau berkata, "Man tafaggaha wa lam yatasawwaf faqad Wa man tasawwafa wa lam yatafaggah faqad tazandak. Wa man Jadi barang siapa yang hanya mempelajari ilmu syariat saja tapi tidak didasari dengan ilmu tasawuf, nanti orang itu akan menjadi orang yang fasik. Begitu pula sebaliknya, orang yang mempelajari ilmu tasawuf saja tapi tanpa diiringi dengan ilmu syariat, ilmu fikih, maka nanti orang itu akan menjadi orang yang zindik. Tapi barang siapa yang belajar ilmu syariat, ilmu fikih, kemudian dikuatkan lagi dengan ilmu tasawuf, maka itulah orang yang benar. Jadi tasawuf tanpa fikih rusak. Begitu pula fikih tanpa tasawuf juga rusak. Kalau tasawuf tanpa fikih seperti yang sekarang kita lihat di zaman sekarang ini, banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti aliran-aliran yang sesat Kenapa demikian? Iya, karena mereka tidak menguatkan syariatnya. Karena ada sekarang aliran-aliran hakikat, ilmu hakikat itu. Itu ilmu hakikat itu ilmu yang melihat segala sesuatu pada hakikatnya. Bukan pada dohirnya, Bukan pada sebabnya. Tapi lihat kepada musabibnya. Memang kalau seumpama orang yang mempunyai ilmu syariat semacam itu benar. Tapi kalau tanpa ijazah syariat maka akan jadi kacau. Sehingga timbullah suatu kepercayaan aliran hakikat itu yang kemudian mempunyai anggapan bahwasanya hartanya orang Islam itu sesama muslim itu boleh diambil katanya. Kan susah jadinya. Karena Pak, lihat kepada musabibnya. Yang namanya rezeki itu kan dalam bahasa Bali Sunnah apa yang kita makan apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan untuk sebagai alat sandang pangan maupun e, papan, itu berarti rezeki kita. Kalau kita berpatokan hanya kepada itu tanpa dikuatkan dengan syariatnya, maka jadilah orang ini zindik. ini mereka ini zindik ini. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu tidak belajar ilmu syariat. Nah, tapi kalau kita belajar ilmu syariat ditambah ilmu hakikat, maka akan sempurna. Karena seperti apa? Kita berusaha buka toko, tapi kemudian tidak ada yang datang. Enggak ada yang datang. Karena kita punya ilmu tasawuf, karena kita sudah dikuatkan dan dibekali dengan ilmu tasawuf, maka kita akan merasa pulang dari Tokyo itu dalam keadaan senang, gembira, tanpa ada kesedihan. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala sudah membagi-bagikan tuh harta itu, rezeki itu. Nggak bakal kemana-mana. Walaupun kita buka dari pagi toko itu sampai malam kalau Allah tidak menghendaki tidak akan diberikan tidak ada satu orang pun pelanggan yang datang kepada kita begitu pula sebaliknya walaupun kita di rumah tapi kalau memang benar rezeki kita akan sampai pada saat itu akan sampai kepada kita nah itu ilmu tasawufnya jadi tidak sampai menjerumuskan orang itu ke dalam dosa misalnya lagi kita berjalan Kemudian kita dizalimi orang, kita dilempar, diludahi, dikata-katain dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada syariat, kepada ilmu syariat, berarti kata-kata itu apalagi umpatan-umpatan itu apalagi yang berkaitan dengan goza maka bisa dituntut. Kita berhak menuntutnya. Tapi kalau diiringi dengan ilmu tasawuf, maka kita katakan ini orang tidak berkata demikian, kecuali karena izin dari Allah karena takdir dari Allah taala yang maksudnya tujuannya Allah taala untuk menguji kita sabar atau tidak lebih baik saya sabar saja supaya dapat pahala nah itu jadi ilmu syariat tapi dibungkus dengan ilmu tasawuf jadi sempurna akhirnya nah tapi kalau seumpama tasawuf saja tanpa fikih atau fikih saja tanpa tasawuf, nah, maka juga akibatnya tidak baik. Seperti apa? Fikih saja tanpa tasawuf. Kan banyak sekarang kadang-kadang orang ahli fikih itu dia itu kan kaku. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu di dalam kitabnya Tadkirun Nas beliau mengatakan mabalul fugaha jamidun ahsya alaihim an yadkhulu tahta wa'idin nabi sallallahu alaihi wasallam man syagga ala ummati Allah alaihi kenapa sih para fugoha itu ahli fikih itu, nah, ahli fikih siapa? Bukan yang diiringi dengan tasawuf, tanpa dibekali dengan tasawuf. Jadi seperti ini. Mereka itu kaku, keras, haram. Yang ini bawahnya ini nggak boleh, yang mutamat nggak boleh. Tanpa dibarengi dengan tasawuf. Jadilah seperti ini. Aku takut orang-orang yang semacam itu nanti masuk dalam ancaman hadis Nabi yang berbunyi man syakka ala ummati syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyulitkan umatku semoga dipersulit hidupnya. Nah ini takutnya. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ibu tasawuf. Contohnya seperti yang terjadi kepada Syekh Abdullah bin Umar Roma Syekh Abdullah bin Umar Roma itu putranya ayahnya. Ayahnya lebih terkenal. Karena apa? Ayahnya seorang sufi. Anaknya seorang fagih Jadi banyak karangannya Syekh Abdullah Basudan banyak diantaranya sarahnya Miftah dalam ilmu nikah Al-Miskah fi ilmi nikah Faham? Itu kitab yang paling komplit dalam mazhab syafi'i yang berkaitan dengan nikah Itu yang marang Syekh Abdullah Basudan. Dia punya ayah namanya Syekh Umar Bamakhrama Syekh Umar Bamakhrama ini gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi setiap habaib yang Syekh Abu Bakar bin Salim itu datuknya Syekh Abu Bakar ini. Itu muridnya Syekh Umar bin Suatu waktu ada satu orang datang kepada Syekh Abdullah bin Makhramah. Dia seorang yang ditinggal mati suaminya. Berarti kan dia harus menjalankan iddah kan? Selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu dia harus menjalankan ehdat. Ehdat itu apa? Harus meninggalkan wewangian, harus meninggalkan perhiasan selama dia menjalankan iddah sampai selesai tuntas itu. Pada saat itu ada seorang wanita yang sedang menjalankan edat, dia nggak kuat. Rambutnya itu gatal banyak kutunya. Padahal dia pakai sampo nggak boleh. Ya kan? Nah, tapi ini datang sudah sudah nggak kuat lagi karena banyak luka di kepalanya itu, dia datang kepada Syekh Abdullah bin Omar Bahroma putranya ini. Begitu sampai kepada Syekh Abdullah bin Omar Bahroma, dia ceritakan bahwasanya saya ini nggak kuat, kepala sudah saya nggak kuat. Sampai nangis-nangis dia karena minta supaya dikasih jalan yang tidak dosa gitu. Kata si Abdullah, kalau tidak, nggak ada jalan. Tetap hukumnya haram kamu melakukan itu sampai tuntas selesai idahnya. Tambah dia gerong-gerong nangis, pulang dari rumahnya. Ketika dia pulang ke rumahnya, dari rumahnya itu berpapasan dengan ayahnya Syekh Umar bin Makhramah. Akhirnya kenapa kamu nangis? Gal iya, saya ini datang ke rumah Syekh Abdullah Basudan untuk bertanya apa hukumnya kalau sudah nggak kuat kepala itu padahal saya seorang yang harus menjalankan ihdat. Faham? Katanya dia tidak boleh tetap hampir sampai selesai. Akhirnya kata orang orang gal tidak. Kamu pulang ke rumah nanti langsung pakai sampo. Dia jawab dengan sebuah syair. Di mana di sini itu dikatakan karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya ehdat itu hukumnya sunnah. Di antaranya Imam Hasan Al Basri, di antaranya Imam Ghazali, di antaranya Imam Al Baghawi, itu mereka itu dalam kitabnya itu mengatakan bahwasanya hukumnya ehdat itu sunnah. Nah, diikutkan. Sehingga apa? Yang tadinya nangis kemudian tertawa tergembira dia. Nah ini. Ini contohnya. Karena dia tidak ada tasawufnya, jadilah seperti ini. Jadi selalu menyulitkan padahal ulama itu mengatakan bahwasanya al awam la mazhabalah. Al awam la mazhabalah. Jadi untuk sesuatu yang sudah terjadi, atau sesuatu yang sangat menyulitkan. Nggak mungkin orang awam itu bisa e, mengikuti dalam mazhabnya itu nggak mungkin. Maka hendaknya pada saat itu taklid. Kenapa? Ad-dinu yusrun lah usrun kata Nabi SAW. Agama itu mudah, tidak menyulitkan. Coba kalau kita itu melaksanakan tawaf dengan mazhabnya Imam Syafi'i gimana kiranya? Batal terus kita. Nggak sampai-sampai. Belum tujuh kali batal lagi, belum tujuh kali batal lagi. Karena pasti kita akan bersentuhan dengan perempuan. Nah, di saat itulah kita bertaklid kepada Imam Malik yang berpendapat bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak batal wudhunya. Jadi seperti itu contohnya gitu. Nah, itu karena apa? Karena ada tasawuf. Ada ceritanya lagi. Habib Ahmad bin atas pernah masuk ke suatu desa. Di desa itu dia dapatkan ada seorang tua yang sholatnya itu semenjak muda, sholatnya itu tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak baca Fatihah. Tapi apa yang dia baca? Bismillahil ahad alladhi huwa kal asad. Jadi bismillah al ahad yang maha esa, yang dia itu seperti macan. Udah langsung rokok, langsung sudah sampai selesai. Dan pada tapi gimana hukumnya? Enggak sah. Karena harus baca Fatihah. Ini orang tua 40 tahun lebih dia itu sholat dalam keadaan seperti ini. Kira-kira kalau orang tua yang semacam ini dikatakan eh sholat kamu itu tidak sah kamu harus menggodok 40 tahun itu. Kira-kira gimana orang tua itu? Bakal marah dan maki-maki dan sebagainya. Tapi dia tidak. Dia mempunyai hikmah, mempunyai tasawuf. Sehingga apa kata Ahmad, yang dulu biarkan biar lalu. Tapi mulai saat ini, sholat kamu tidak sah kalau nggak baca fatihah. Harus baca fatihah, harus belajar fatihah. Nah, akhirnya dia itu mau membaca Fatihah dan melaksanakan sholatnya. Sedangkan yang dulu-dulu kenapa dikatakan tidak ada? Iya, karena ada salah satu mazhab di, di antara empat mazhab yang mengatakan membaca Fatihah tidak wajib, tapi cukup membaca zikir dan itu sudah termasuk zikir. Nah itu. Jadi sesuai dengan apa katanya Imam Malik radhiyallahu anhu arda di dalam e, kitabnya Muwatta bahwasanya man ilmuhu ittasa'a mazhabu. Barang siapa yang luas ilmunya, maka luas juga wawasannya, luas juga pendapatnya. Karena apa? Luas ilmunya. Nah, tapi kalau sempit ilmunya, makanya dia tahu begitu. Ya udah, gak ada jalan lain. Nah, itu karena sempit ilmunya. Nah, oleh karena itu, jangan mempersulit awam ketika dia itu merasa kesulitan. Tapi fatwa dengan pendapat yang lemah itu hukumnya haram, tidak boleh. Seorang mufti, seorang pengajar, dia mengajarkan bahwasannya ehdat itu melakukan ehdat itu hukumnya sunnah, seperti katanya Imam Ghazali, seperti katanya Imam Bagawi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi ketika sudah terjadi, nggak mungkin lagi dia menghindarinya karena kesulitan, banyak kutunya, gatal dan sebagainya, boleh ikut. Oleh karenanya Imam Syahrani di dalam kitabnya Al-Mizan, beliau katakan begini. Semua isinya mazhab baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Abu Hanifah, itu semuanya itu kembali kepada dua hal. Ketika kita mampu melaksanakannya dan ketika kita tidak mampu untuk melaksanakannya, apapun sebabnya, apapun alasannya. Ketika kita mampu untuk melaksanakannya, kuat untuk melaksanakannya, maka kita harus berpegang teguh dengan yang pendapat yang kuat dalam mazhab. Tapi ketika kita sudah tidak mampu lagi, maka boleh kita mengikuti pendapat yang lemah dalam mazhab. Kemudian kalau tidak ada lagi baru berpindah keluar mazhab. Gitu. Taglid namanya. Gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang merasa benar, tidak ada. Namanya juga mereka itu beristihad. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Ehtilafu ulama'i ummati rahmah." Jadi perbedaan pendapat ulama ku ulama umatku ini adalah merupakan sebuah rahmat bagi umatku. Kalau tidak ada pendapat-pendapat yang lain, maka akan kesulitan. Nah, oleh karena itu, itulah salah satu contoh kalau seumpama fikih itu tanpa didasari tasawuf jadinya seperti itu. Apalagi fikih. Kalau kita belajar fikih tanpa ada tasawufnya kaku. Karena apa? Ilmunya itu sifat. Jadi setiap ilmu itu ada sifatnya, ada tabiatnya. Tabiatnya ilmu fikih itu jamit, kaku. Jadi kalau didengar itu orang itu bosan cara masalah sholat, rukun sholat, rukun udu itu bosan kan? Tapi harus dibungkus dengan tasawuf sehingga menjadi menarik. Nah seperti apa? Kita cerita-cerita tentang aulia, cerita tentang tasawuf yang berkaitan dengan e, pelajaran fikih itu, nah, baru bisa diterima gitu. Baru enak didengarnya. Nah, tapi kalau cuma terus fikih saja itu bosan, membosankan gitu. Karena apa? Sifatnya jamit gitu. Nah, jadi harus kita e, ikuti antara ilmu dohir dengan ilmu batin. Ilmu batin seperti itu, bukan ilmu batin ilmu sihir, ilmu hakikat itu bukan. Nah, itu kebatinan itu namanya, bukan ilmu batin itu namanya. Gitu. Ilmu batin itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak tampak. Ilmu tentang hati, hati kita gimana? Tampak apa tidak? Tampak kalau dibelah, mati dulu baru kelihatan itu. Nah, itu namanya ilmu batin. Jadi yang berkaitan dengan hati ujub itu bagaimana sombong itu bagaimana, riak bagaimana, cara menghindarinya bagaimana. Nah, itu ilmu batin. Itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu at-takhalli min jami'is sifatir radilah wa tahalli bi jami'is sifatil mahmudah yaitu berusaha membersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat hati yang tidak baik dan berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Itu tasawuf seperti itu. Itulah yang dimaksud dan ilmu batin. Wa amma ilmul wa'di wal wa'id falamma fihima min at-targhibi fi iqamatil awamir wal fadail wa at tarhibi anil wuqu'i fil maharim war Adapun ilmu yang berkaitan dengan janji Allah bagi mereka yang berbuat kebaikan dan juga ilmu yang berkaitan dengan peringatan serta ancaman Allah bagi mereka yang berbuat dosa. Kenapa kita merasa perlu untuk melaksanakannya, untuk mempelajarinya? Kata beliau, lima fihima karena di dalam dua ilmu tersebut minat targhib, ada dorongan yang kuat seperti kalau kita mendengarkan kalau seumpama ada di antara kalian melaksanakan sholat duha maka dia tidak akan tersentuh dengan kefakiran. Nah, ini kan jadi kita itu terdorong untuk berbuat melaksanakan sholat duha. Gitu. Jadi penting untuk mengetahui ilmu masalah terhib dan terhib itu. Gitu. Itu ada ilmunya sendiri dan bagi orang alim harus mempunyai itu semua sehingga komplit namanya. Jadi bukan cuma syariat saja yang dijelaskan, tapi ada syariatnya, ada ilmu batinnya, ada ilmu waat dan waidnya. Sehingga semua orang itu yang mendengarnya dan e, belajar darinya itu benar-benar mengambil kemanfaatan secara dohim maupun secara batin. Wa qabihun bil alim an yatakallam fi hukmi ba'dil wajibat au fadailil khairat au syai'in minal muharramat wa fi lam an maka sangat jelek bagi seorang yang alim jika dia berbicara tentang hukum sebagian hal yang wajib maupun sebagian keutamaan-keutamaan dari sebuah perbuatan atau yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang dosa tapi ketika ditanya apa hadisnya apa hadis yang mendorong akan perbuatan yang wajib itu atau perbuatan yang baik itu atau supaya kita tidak melakukannya, dia tidak bisa mendatangkan hadis itu. Nah, jadi oleh karenanya, jadi orang alim itu harus mengetahui juga tentang ilmu waat dan wa'id itu. Itu maksudnya. Wasudurul mu'minin innama tansharihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena hak dada-dada kaum mukminin sesungguhnya akan merasa lega. Merasa lega dengan kalamnya Allah. Oleh karenanya sebetulnya kata Nabi Wahdat, kalau kita itu e, berkhutbah dan sebagainya, perbanyak baca ayat, perbanyak baca hadis. Karena apa? Setiap ayat itu ada sirnya. Setiap ayat, setiap hadis itu ada sirnya. Jadi sudah ada tahu dia jalannya kemana itu tahu. Daripada kita ngomong ngalur sana ngalur, e, ngomong e, yang macam-macam tidak berkaitan dengan hadis. Iya kalau cuma tafsirnya nggak apa-apa yang berkaitan dengan hadis itu dijelaskan ya nggak apa-apa. Jangan bicara dari awal selama satu jam yang dibicarakan cuma ucapannya saja, pemikirannya saja, sesuatu yang realitas saja, tapi tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qurannya. Itu kurang baik. Nah, jadi harusnya kita itu mencampurkan antara itu. Karena yang namanya dadanya kok muminin itu merasa lega kalau sudah mendengar ayat Al-Quran. Merasa lega kalau sudah mendengarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabihi tatma'innu qulubuhum dengan mendengarkan kalam Allah dengan mendengarkan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan merasa tenang hati mereka. Wa tantahidu himamuhum dan akan bangkit semangat mereka untuk melaksanakan kebaikan itu. Fata'ammal hadhil jumlah wa ahsinin nadhara fiha. Maka hendaknya kalian berpikir eh, terhadap apa yang teruraikan tadi dan hendaknya kalian benar-benar menyer, me, me, e, melihatnya dan melaksanakannya dalam keseharian kamu. Wahud min hadil ulum misalasa godron solihan. Dan hendaknya kalian mengambil dari tiga ilmu tersebut dengan batasan-batasan yang pantas. Apa itu? Yang pertama, wahya ilmu akam ad-dohirah minal ibadat wal muamalat. Pertama, kamu harus belajar tentang ilmu yang dohir, yaitu ilmu yang fikih. Yang berkaitan dengan sholat, ibadah, muamalat, munakaha, dan sebagainya. Kemudian wa ilmul umur al batina al akhlak wa usafil gulub. Dan yang ketiga, yang kedua mempelajari ilmu yang batin yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, berkaitan dengan sifat-sifat hati yang mulia. Dan yang ketiga adalah wa ilmul wa'at wal wa'id dan ilmu yang berkaitan dengan janji Allah dan peringatan Allah. Wa anibihi mawarada anillahi wa rasulihi fi fadli ta'at dan maksudnya yang dengan ilmu wa'ad dan wa'id ini adalah yang datang dari Nabi SAW di dalam keutamaan melaksanakan sebuah taat wahwal wa'ad wa iqabus wahwal wa'id dan tentang siksa bagi mereka yang berbuat dosa dan itu disebut sebagai wa'id atau peringatan wa yang bagi wa ta'aqqadu ala ahli ilm an yubaliu fi nasrihi wa iza'atihi dan seharusnya lah bagi seseorang yang alim atau punya ilmu agama itu an yubaligu hendaknya sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menyebarkannya, untuk mengumumkannya. Wa bazlihi wa ta'limihi dan membagi-bagikannya dan mengajarkannya li jami'il muslimin kepada semua kaum muslim. Ani maksudnya di sini ilmu yang disebarkan itu adalah al ilmul am, ilmu yang umum yang harus diketahui oleh Eh, orang-orang uh, awam an yang bermanfaat ilmuhu likulli ahadin min ahli Islam yang harus diketahui oleh setiap orang daripada ahli Islam. Nah, itulah kewajiban bagi orang alim yang harus menyampaikan tiga ilmu tersebut sekaligus. Karena tiga ilmu itu harus diajarkan, bukan hanya untuk orang alim saja, tapi harus diajarkan. Kemudian kalau sumpah mereka akan melaksanakan atau tidak itu bukan urusan kita, Nah, kenapa Allah Taala mengatakan wa ma'alaina illal balagh. Kami ini tidak mempunyai pekerjaan kecuali hanya menyampaikan. Kalau perkara orang itu melaksanakan isinya atau tidak, itu perkara Allah, itu urusan Allah. Jangan pun kita sebagai seorang seorang apa? seorang talibul ilm. Nabi sendiri sebagai seorang nabi, seorang rasul beliau itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi mayyasha. yasha engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang tidak bisa petunjuk biasa iya kalau taufik tidak bisa yang memiliki hanya Allah oleh karenanya tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali hanya satu satu tempat yaitu di dalam ayat yang berbunyi wa ma taufiki illa billah dan yang memberikan taufik bagiku itu hanyalah Allah semata. Oleh karena itu ini adalah suatu peringatan bagi kita semua selama masih ada orang alim, selama itu pula berarti kenikmatan Allah bagi kita itu masih ada. Kenapa? Yang akan terjadi ini adalah seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau sudah mendekati hari kiamat, maka akan banyak orang-orang alim itu meninggal. Banyak kiai meninggal, banyak para habaib yang alim-alim itu meninggal dunia. Sehingga apa? Yang tersisa yang meneruskan anaknya. Anaknya tidak seperti ayahnya. Dalam segi keilmuannya, dalam segi kewaraannya, dalam segi segala-galanya tidak sama seperti ayahnya. Kita lihat kan, rata-rata kan seperti itu. Ayahnya masya Allah, anaknya kurang. Masya Allah juga, tapi kurang, nggak seperti ayahnya dulu. Kiyainya masya Allah, dosnya sudah kurang. Ini yang akan terjadi dan ini sesuatu yang membahayakan bagi kita semuanya. Dan ini adalah sebuah pertanda bahwasanya kita mendekati kepada hari akhir. Sehingga perkataan Nabi Muhammad, sehingga pada saat itu tidak akan tinggal, tidak akan tersisa daripada orang-orang alim kecuali husalatun nas. Mereka itu adalah orang-orang rendahan di antara manusia. Yang seharusnya tidak pantas untuk dikatakan orang alim tidak pantas. Sehingga kalau sudah tersisa orang-orang semacam itu, apa kata Nabi Muhammad? Fadallu wa adallu. Sehingga mereka itu sesat menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan orang lain. Nah, inilah yang terjadi. Kita lihat sekarang, maaf maaf saja, seperti di televisi itu banyak pengajian memang, ah, tapi di antara mereka yang betul-betul mustaqim jarang. Karena apa? Media itu dikuasai oleh orang Yahudi. Yang punya media itu adalah orang Yahudi. Jadi memang sengaja dimasukkan di televisi-televisi itu bukan orang-orang yang betul-betul makin dalam agama, yang betul-betul kencang tapi yang bikin ketawa orang atau yang berwajah tampan yang bisa laku di media atau yang dia itu memang sudah wataknya itu menjerumuskan orang orang-orang liberal orang-orang pluralisme dan sebagainya nah, itu sengaja dimasukkan dalam televisi nah itulah maksudnya Nabi Fadlul wa Adullu saya ini punya kaset yang Isinya itu menguraikan menguraikan tentang kejahatan-kejahatan Yahudi dan maksud niat jahatnya untuk merusak Indonesia ini. Dan itu bukan orang Indonesia, tapi diakui oleh orang Inggris. Dia membeberkan, dibeberkan dari mulai artis-artisnya, mulai tradisinya apa saja yang dia punya itu semuanya. Nah, itu dibeberkan sedemikian rupa dan subhanallah kadang-kadang kita tertipu sendiri kita. Kalau kita pikirkan kita cermati memang benar apa yang dikatakan itu benar semuanya. Kita lihat sekarang ya. Kaum muslimin umumnya hadir pengajian paling seminggu sekali. Sedangkan mereka berada di depan televisi setiap hari. Sehingga tidak seimbang. Kalau masih seimbang masih mending. Ini tidak seimbang. Belajarnya terus dari sinetron. Sinetron. Padahal sinetron itu adalah suatu karya utama, suatu senjata utama untuk mencuci otaknya kaum muslimin itu adalah sinetron. Oleh karenanya kalau bisa, kalau bisa hendaknya sinetron itu jangan dilihat. Itu racun itu. Racun itu kan tidak membunuh orang sekaligus, tapi sedikit demi sedikit coba kalau kita lihat sinetron. Sekali aja, pengen penasaran untuk keesokan harinya. Kok bisa penasaran? Ah, ya itu. Mereka itu bikin memang ada programnya itu. Program apa itu? Program Yahudi itu. Jadi cuci otak istri-istri kita, anak-anak kita supaya cinta kepada dunia, supaya cinta kepada perlakuan artis-artis itu. Lihat gimana kehidupan sesungguhnya. Harusnya begini. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, kata-katanya tidak pantas untuk diucapkan. Bagaimana mereka pada orang tuanya, bagaimana istri kepada suaminya, bagaimana suami kepada istrinya. Cerita perselingkuhan ditampakkan sampai akhirnya yang yang semacam itu mereka serap, mereka serap, mereka serap sampai kadang-kadang kalau hadir pengajian nggak nangis, kalau lihat sinetron bisa nangis. Itu kan luar biasa itu. Sudah nyerap betul masuk ke dalam otak kita. Oleh karenanya kalau bisa, kalau bisa itu televisi bolehlah kita punya, tapi sinetron itu hati-hati. Apalagi yang panjang-panjang sampai setahun, dua tahun, tiga tahun itu nggak habis-habis itu. Nah, itu itu memang isinya itu semuanya naskahnya itu hasil konspirasi dari orang-orang Barat, konspirasi dari orang Yahudi. Nah, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sengaja kita masukkan, sengaja kita asumsi yang semacam itu untuk merusak moral kita sendiri. Oleh karenanya, mari kita sadar, kita berikan peringatan sedikit demi sedikit kepada keluarga kita. Jangan dilihat yang semacam itu. Bolehlah televisi ada, lihat berita boleh, lihat bola boleh. Tapi yang yang lain-lainnya itu eh lebih baik kita rem-remkan dikit. Ini kan cuma kita sampaikan, kan disampaikan kita dosa. Wa ma'alina illa balad. Sedangkan pelaksanaannya itu terserah kepada masing-masing. Tapi yang pasti memang benar Sinetron yang ada sekarang ini yang disebar luaskan di semua macam televisi nasional kita, paham itu adalah hasil konspirasi orang barat. Bahkan saya pernah sendiri membaca ada salah satu artis mengatakan, "Saya anak saya, saya tidak perbolehkan dia itu melihat TV nasional." Karena apa? Jadi tayangannya itu nggak mendidik. Tayangannya semua itu rusak, merusak moral, merusak budaya kita sebagai orang Indonesia, orang timur, orang Islam. Oleh karena itu, mari sedikit-sedikit kita berubah. Kita berubah dan kita berikan pengetahuan kepada anak istri kita supaya mereka itu menghindari yang semacam itu. Akhirnya kita, kita minta kepada Allah Taala semoga dengan berkat kita datang ke rumah Allah Swt di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Semoga Allah Taala meridhoi kita semua meridai anak istri kita, meridai keluarga kita, meridai handai tolan kita, meridai semua tetangga kita, meridai semua kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam fitnah, jauhkanlah kami dari segala macam wabah, jauhkanlah kami dari segala macam bala, jauhkanlah kami dari segala macam azab yang Engkau berikan berupa sebuah peringatan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, jauhkan segala macam azab, jauhkan dari segala macam azab ya Allah dari kami semua ya Allah dan jadikanlah berikan kami kenikmatan demi kenikmatan setelah Engkau berikan peringatan kami dengan cara halus tanpa azab ya Allah sehingga kami benar-benar tahu yang berkaitan denganmu itulah yang terbaik sebagaimana Engkau berfirman dalam Al-Qur'an fa innal izzata lillahi jami'ah yang namanya kemuliaan yang kalau Engkau menginginkannya yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat semuanya berada dalam syariat ini semuanya di dalam pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah taala semuanya dalam pekerjaan yang diperintahkan untuk kita menjauhinya oleh Allah Taala. Maka dibalik menjauhinya itulah maka pasti di situ ada keriduan Allah, pasti di situ ada kemuliaan untuk kita di dunia sampai di akhirat nanti. Ya Allah, tancapkanlah hal itu di dalam hati kita semua ya Allah supaya kita benar-benar merasa yakin bahwasanya kehidupan ini adalah sebuah ajang sebuah arena untuk kita diuji untuk kita difitnah dan nantinya akhirnya untuk kita dilihat olehmu disaksikan olehmu bahwasanya kami semua termasuk orang yang berhasil melewati fitnah-fitnah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin